seorang sunni salafi tidak akan rela kebaikan itu hanya pada dirinya namun dia ingin itu sampai kepada orang lain sehingga merata kebaikan itu tersebar. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Lahab dalam kitab Tauhid menyebutkan bab setelah keutamaan tauhid wa may minadz-dzunub bagaimana tauhid itu menghapus dosa setelah tahu keutamaan tauhid itu beliau sebutkan bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah bab tentang dakwah kepada tauhid ini syahadat la ilaha illallah sehingga bukan terbatas hanya pada diri kita tapi kebaikan itu juga tersampaikan kepada yang lain